Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai tanazu'. Pada pembahasan tanazu' sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang namanya tanazu' itu adalah bertemunya dua amil kepada satu ma'mul. Maka di antara dua amil tersebut, ada satu amil yang beramal, dan ada satu amil yang ditinggalkan amalannya. Amil yang ditinggalkan amalannya tadi, itu disebut sebagai amil yang muhmal. Maka di sini kita akan membahas hukum dari amil yang muhmal jika Idza matlubuhu jika yang dituntut atau yang diperlukan dibutuhkan oleh amil yang muhmal tersebut itu adalah sesuatu yang bukan marfu. Artinya bukan sesuatu seperti fa'il ataupun naibul fa'il. Maka beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-282 dan 283. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wala taji ma'awwalin qad uhmila bimudmarin li ghairi raf'in uhila. Dan janganlah engkau datangkan bersama amil yang muhmal jika amil yang muhmal tersebut itu terletak di yang awal. Artinya di antara dua amil tersebut ada yang pertama, kemudian ada yang kedua. Kalau amil yang muhmal itu ada di fiil yang pertama, ya atau di amil yang pertama, maka wala taji bimutmarin li ghairi raf'in uhila atau li ghairi raf'in uhila. Maka janganlah engkau datangkan bersama um, eh, amil yang muhmal yang pertama tadi dengan domir yang selain rofa atau domir yang digunakan selain rofa. Jadi bait yang pertama ini menjelaskan ya jika amil yang muhmal tadi adalah amil yang pertama, maka janganlah datangkan domir yang digunakan uh, selain rofa. Ya, jadi jangan datangkan do, do, dengan domir yang digunakan untuk selain rofa. Kemudian beliau melanjutkan, Bal hulzam in yakun ghoiro khobar. Bahkan menghapus domir yang selain rofa tadi, itu ya penghapusannya hukumnya wajib. Artinya wajib untuk menghapus domir yang selain rofa tadi, in yakun ghaira khabar. Selama domir yang tidak rofak tadi, itu kedudukannya bukan khabar. Ya, kenapa kok ada domir yang bukan rofak, tapi kedudukannya bukan khabar? Kalau misalnya kita mengingat, ya, mengingat um, pembahasan mengenai donna dan saudari-saudarinya. Maka dhanna dan saudari-saudarinya itu memerlukan dua maf'ul. Dua maf'ul tersebut asalnya itu adalah mubtada' dan khobar. Jadi walaupun dia itu kedudukannya mansuk, tetapi asalnya adalah mubtada' dan khobar. Itu yang dimaksud dengan khobar di sini. Kemudian beliau melanjutkan wa akhironhu in yakun huwal khobar. Akan tetapi jika domir yang bukan rofak tadi itu asalnya adalah khobar, jadi misalnya berasal dari mubtada dan khobar, kemudian menjadi maf'ul dari zonna dan saudari-saudarinya. Maka domirnya itu tetap didatangkan, namun hu Letakkanlah di akhir. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan, hafidhahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hadhil halatu tsaniyatu min ahwalil amilil muhmali. Ini adalah keadaan yang kedua ya, dari keadaan amil yang muhmal, yang ditinggalkan amalannya. Wahia dan keadaan tersebut adalah an yakuna matlubuhu ghairu marfu'in. Bahwa domir yang diperlukan oleh amil yang muhmal tersebut itu bukan sesuatu yang marfu. Ya, jadi bisa mansub, bisa majrur. Wa tahta hadza bismani. Dan di bawah pembahasan ini itu ada dua kelompok atau dua bagian. Al-awwalu, bagian yang pertama, an yakuna ghairul marfu'i umdatan fil asli. Jadi itu ketika domir yang bukan marfu tadi, itu asalnya itu adalah umdah, yang sesuatu yang inti dalam jumlah. Apa contohnya? Wa huwa maf'ulu dhanna wa akhawatiha. Contoh dari domir yang mansub, tetapi dia asalnya adalah umdah dalam jumlah, ya sesuatu yang inti dalam jumlah itu adalah maf'ulnya dhanna dan saudari-saudarinya. Mengapa maf'ul dari dhanna dan saudari-saudarinya dikatakan umdah? Li'annahu mubtada'un fil asli au khobarun. Karena dua maf'ul dari dhanna dan saudari-saudarinya, itu asalnya itu adalah mubtada' atau khobar. Athani, bagian yang kedua, an yakuna ghairul marfu'i laisa umdatan fil asli. Yang kedua adalah ketika domir yang dibutuhkan oleh amil yang muhmal tersebut, yang bukan marfu tadi, itu asalnya bukan umdah. Ya, asalnya bukan inti dari jumlah. Contohnya apa? Kal bihi wal jari wal majeruri. Seperti maf'ul bih dan jar majerul itu bukan umdah dalam jumlah. Ya, artinya jumlah tanpa menyebutkan maf'ul bih atau jar majrur itu tetap dapat dipahami maknanya. Fa idza kana ghairul marfu'i laisa bi umdatin fil asli maka jika yang ghairul marfu ya domir yang bukan marfu yang diperlukan oleh amil yang muhmal tadi itu asalnya bukan umdah. Jadi asalnya itu bukan sesuatu yang inti dalam jumlah. Wa kana talibu lil idmari huwal amilul awwalu dan jika yang menuntut untuk atau yang menuntut atau membutuhkan domir yang bukan marfu tadi itu adalah amil yang pertama. Ya, dan ingat amilnya adalah amil yang muhmal. Ya, jadi amilnya adalah yang diletakkan di awal yang pertama. Maka apa? Imtana al idmaru. Maka tidak boleh idmar, ya terlarang untuk menampakkan domirnya. Jadi tadi, jika domir yang bukan marfu yang diperlukan oleh amil yang muhmal itu bukan umdah, ya bukan inti jumlah. Dan yang membutuhkan domir tersebut itu adalah amil yang pertama. Ya, dan amil yang pertama itu muhmal. Maka apa? imtana al idmaru. Tidak boleh untuk menampakkan domirnya. Wa wajabal hadfu. Dan wajib untuk menghapus domir tersebut. ketikulu Maka engkau katakan, akromtu wa akromani zaidun. Akromtu wa akromani zaidun. Nah, ini pembahasan tanazung. Maka maksud dari jumlah ini adalah saya memuliakan Zaid dan Zaid memuliakan saya. Ya, akromtu wa akromani Zaidun. Kalau kita melihat akromtu, itu sebetulnya memerlukan maf'ul bih. Ya, seharusnya misalnya akromtuhu wa akromani Zaidun. Ya, tetapi karena hak di situ adalah maf'ul bih, berarti dia bukan umdah, bukan inti dari jumlah, maka wajib dihapus bahkan terlarang untuk menampakkan domir. Demikian juga wa marortu wa marrobi zaidun. Ya intinya saya melewati Zaid dan Zaid melewati saya. Jadi tidak boleh dikatakan marortu bihi wa marrobi zaidun tidak boleh. Wala takulu maka tidak boleh engkau katakan akram tuhu wa akromani zaidun. Ya, haknya itu tidak boleh ditampakkan. Wala dan juga engkau tidak boleh mengatakan marortu bihi wa marrobi zaitun. Ya, bihinya itu tidak perlu ditampakkan karena itu bukan umdah dalam jumlah. Mengapa tidak boleh ditampakkan? Li'anna hadat domiro fadlatun. Karena domir yang ada pada akrom tuhu, ya hak yang ada pada akrom tuhu, kemudian hak yang ada pada maror itu bukan fadlah, bukan inti dari jumlah. Yastagnil kalamu anhu. Ya, dan kalam atau jumlah itu tidak memerlukan domir tersebut. Ya, jadi tidak ditampakkan pun itu jumlah tetap dapat dipahami. Itu bukan fadlah. Itu fadlah, ya bukan omdah. Itu tambahan. Ya, li'anna hadza dhamiru fadlatun karena dhamir tersebut itu fadlah tambahan. Unsur tambahan dalam jumlah, bukan inti dari jumlah. Yang yastagnil kalamu anhu yang tidak diperlukan oleh jumlah. Wa dzikruhu yatarattabu alaihil itmaru. Dan menyebutkan domir tersebut, ya akrom tuhu, kemudian marar tubihi, itu memiliki konsekuensi. Ya, konsekuensinya itu adalah menampakkan domir. Ya, tabu alaihil idmaru qabla dzikri. Ya, konsekuensinya itu adalah menampakkan domir atau pendomiran sebelum disebutkan. Apa maksudnya? Kita lihat. Akrom tuhu wa akromani zaidun. Saya memuliakannya dan Zaid memuliakan saya. Maka hak yang saya sebutkan di akrom tuhu, itu kembalinya ke mana? Kembalinya ke Zaid. Padahal Zaid itu belum disebutkan. Ya, Zaid itu disebutkan setelahnya. Ya. Demikian juga maror tu bihi wa marrobi Zaidun. Bihi hak tersebut kembalinya ke siapa? Ke Zaid. Zaid tersebut belum disebutkan. Ya, maka menyebutkan domir ya, sebelum disebutkan dalam hal ini, wa huwa la yajuzu fi mithli hadzal uslubi. Maka yang seperti itu tidak boleh atau terlarang dalam uslub atau gaya bahasa yang semisal dengan ini. Kemudian beliau melanjutkan wa in kana talibu lil idmari huwa thani Adapun jika yang membutuhkan pendomiran atau membutuhkan domir yang bukan marfu tadi, itu adalah amil yang kedua. Artinya apa? Amil yang beramal itu pertama, ya, kemudian amil yang muhmal itu yang kedua. Dan amil yang muhmal tersebut itulah yang eh, membutuhkan domir yang bukan marfu tadi. Ya, artinya kalau amil yang muhmal itu yang kedua, itu yang paling dekat dengan makmulnya, Maka apa? Wajabal ityanu bid domiri. Maka kalau seperti itu wajib untuk mendatangkan domirnya. Fatakulu maka engkau katakan akromani wa akrom tuhu zaitun. Akromani wa akrom tuhu zaitun. Maknanya sama. Zaid memuliakan saya dan saya memuliakan Zaid. Nah, Zaidun di sini itu yang beramal amil yang pertama, yaitu akroma. Ya, Zaidun adalah fa'il bagi akromani. Berarti amil yang muhmal yang mana? Yang akrom tuhu. Nah, di situ hak, di situ wajib didatangkan. Ya. Termasuk begini, wa marrobi wa marortubihi aliyun. Ya, Ali melewati saya dan wa, wa Dan saya melewati Ali. Maka aliyun di sini adalah fa'il bagi marro, marrobi. Berarti amil yang beramal adalah yang pertama, dan amil yang muhmal itu adalah marortu bihi. Wala yajuzul hadfu, dan di sini tidak boleh untuk menghapuskan domir yang ada pada akrom tuhu dan juga marortu bihi, tidak boleh dihapus. Mengapa? Li'annat domir wa in ada ala mutaakhirin lafdhan karena domir tersebut itu walaupun kembalinya kepada sesuatu yang secara lafat itu di akhir. Nah, kita lihat akrom tuhu zaitun. Ya akrom tuhu zaitun. Maka hak tersebut hak yang ada pada akrom tuhu itu kembalinya kepada zaidun dan zaidun disebutkan setelah akrom tuhu. Demikian juga wa marartu bihi aliyun. Hak yang ada pada bihi itu kembalinya kepada aliyun padahal aliyun kembalinya kepada uh, disebutkan setelah marartu bihi. Jadi walaupun domirnya itu kembali kepada sesuatu yang disebutkan di akhir secara lafat, lakinnahu mutaqaddimun rutbatan. Akan tetapi secara rutbah, secara kedudukan, itu letaknya di awal. Mengapa? Karena asalnya itu adalah akromani zaidun wa akrom tuhu. Ya, asalnya akromani zaidun wa akrom tuhu. Asalnya adalah fa'il bagi fi'il yang disebutkan sebelumnya. Jadi secara rutbah itu letaknya mutakotim, lebih awal. Demikian juga asalnya wa marro aliyun bi wa marortu bihi. Jadi asalnya aliyun adalah fa'il bagi fi'il yang disebutkan sebelumnya. Falaisa fihi idmarun qabla dzikri, maka dalam pembahasan ini itu tidak ada pendomiran sebelum disebutkan sebagaimana contoh di paragraf sebelumnya. Fala yatarattabu alaihi mahdzurun, maka di sini sama sekali tidak ada konsekuensi sesuatu yang terlarang di sini. Wa minhum man ajaza hadfahu. Akan tetapi di antara orang Arab itu ada yang memperbolehkan penghapusan domir tersebut. Ya, berarti boleh disebutkan akromani wa akromtu zaitun. Atau marrobi wa marortu aliyun. Ada yang memperbolehkan di antara orang Arab. Mengapa? Li'annahu fadlatun la yajibu zikruha. Karena domir-domir tersebut itu fadlah. Ya, dia adalah tambahan dalam jumlah yang tidak wajib disebutkan. Berbeda dengan umdah yang wajib disebutkan. Qalat Atikatu bintu Abdul Muttalibi. Ya dahulu Atika bintu Abdul Muttalib beliau mengatakan tasifu kathrota silahi qaumiha Ya, beliau mengatakan untuk menyifati banyaknya senjata yang dimiliki oleh kaumnya. Apa yang beliau katakan? Bi'uqadha yu'shin nazirina idha humu lamahu syu'a'uhu. Ya, bi'uqadha yu'shin nazirina idha humu lamahu syu'a'uhu. Maka kita lihat apa yang dimaksud di syair ini di catatan kaki uqadha tadi yang dimaksud dengan uqadha atau uqadhu di sini itu adalah maudhi'un suatu tempat kanat fihi suqun masyhuratun yang diukat tersebut itu ada satu pasar yang sangat terkenal min aswaqil arabi artinya ini pasar yang terkenal di antara orang Arab terdahulu di Ukaz tersebut. Litijaroti wal mufakhoroti. Yang di pasar tersebut itu orang-orang banyak melakukan perdagangan dan juga saling membanggakan diri. Yongshi, tadi yang di dalam syair tadi Yongshi itu minal yangsyai. Asalnya dari yangsya, yaitu masdar dari yangsya yongshi. Apa yang dimaksud dengan yangsya? Wahuwa idha idhaful basari lisababin tariin yaitu ya buramnya atau lemahnya pandangan karena ada suatu sebab yang tiba-tiba yaitu yongshi kemudian lamahu ya, tadi ada lamahu maksudnya adalah al-lamhu sur'atu ibsari syai'i yaitu melihat sesuatu dalam sekejap Kemudian syu'a'uhu itu tadi yang dalam syair maksudnya ma yadhharu minan nuri. Apa yang tampak dari cahaya ya berarti berkas-berkas cahaya ya, dan lain sebagainya. Wa idza lil mufajaati dan idza yang ada pada syair tadi adalah mufajaah. Berarti yang menunjukkan makna tiba-tiba. Hum mubtadaun lamahu khabarun. Hum adalah mubtada, dan lamahu adalah khobar. Kita kembali ke atas. Ya, maka tadi diungkap tadi itu dapat memburamkan pandangan orang-orang yang ya memandangnya. Ya, dapat memburamkan pandangan orang-orang yang memandangnya. Ya, tiba-tiba mereka itu ya lamahu ya melihat dengan sekejap atau mengerling syu'a'uhu cahaya dari ya cahaya dari tempat tersebut. Ya, cahaya dari tempat tersebut. Ya, berarti karena tadi menyifati banyaknya senjata, berarti cahaya itu berasal dari ya kilauan pedang-pedang atau kilauan senjata-senjata yang dimiliki oleh kaumnya Abdul Muttalib tersebut. Hmm. Apa di sini syahidnya? Fa'u'milal awwalu. Maka yang dibuat beramal itu adalah amil yang pertama. Apa itu? Wahuwa yu'shi, yaitu fi'il yu'shi. Fil mutanaza'i, fil mutanaza'i, maaf, fil mutanaza'i fihi. Ya, fil mutanaza'i fihi. Nah, amil yang pertama itu beramal kepada mutanaza'fih fih atau yang disebut sebagai makmulnya. Makmulnya apa? Syu'a'uhu, Ya. Jadi makmulnya adalah syu'a'uhu. Bidalili annahu marfu'un. Apa yang menjadi dalilnya? Karena syu'a'uh didatangkan dengan marfu'. Ya, kalau marfu' berarti dia menjadi uh, fa'il bagi yu'shi. Dan tidak mungkin menjadi fa'il bagi yang lamahu. Karena lamahu di sini itu sudah punya domir wawu ya wawu jamaah wa u'mila tsani lamahu fi dhamirihi dan amil yang kedua yaitu lamahu itu beramal kepada domirnya yaitu wawu jamaah. Wa hadfud dhamiri daruratun ala qaulil jumhuri. Dan penghapusan domir, ya penghapusan domir di sini itu adalah eh, darurat ya, darurat syair. Ya, darurat syair menurut um, menurut pendapat dari jumhur ulama nahwu. Kita lihat lamahu di sini ya, lamahu harusnya kan dia mereka ya para nadirin tersebut itu mengerling atau melihat sekejap. Nah, melihatnya kepada apa? Tidak ada maf'ulnya di sini. Ya, misalnya lamahu-hu misalnya, tidak ada di sini. Maka di sini dihapus. Boleh berarti dihapus. Ya. Kenapa? Karena darurat syair, berarti mungkin untuk menyesuaikan rima bait dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita lanjutkan amma ingkana ghairul marfu'i umdatan fil asli. Adapun jika domir yang diperlukan oleh amil yang muhmal tadi ya itu bukan marfu ya. Nah, domir yang bukan marfu yang diperlukan oleh amil yang muhmal itu asalnya adalah umdah. Berarti asalnya adalah inti dalam jumlah. Kemudian fa'inkana talibu huwal awwalu dan yang memerlukan atau membutuhkan domir yang bukan marfu yang asalnya umdah tadi itu adalah amil yang pertama. Ya, amil yang pertama yang seharusnya dia itu muhmal, dia itu membutuhkan domir yang bukan marfu. Namun domir yang bukan marfu tadi asalnya adalah umdah dalam jumlah. Ya. Maka apa? Wajaba idmaruhu muakhoron. Wajib untuk menampakkan domirnya dan diletakkan di akhir. Ya, jadi tetap ditampakkan namun diletakkan di akhir. Nahwu contohnya, Zonnani wa zonantu aliyan mukhlisan iyyahu. Ya zonnani wa zonantu aliyan mukhlisan iyyahu. Nanti kita bahas struktur ini. Namun intinya maknanya bahwa ya Ali itu menyangka saya adalah orang yang tulus. Dan saya menyangka Ali adalah orang yang tulus. Ya, inti jumlahnya seperti itu. Namun bagaimana dengan i'rabnya ya? Fa iyyahu huwal maf'ulu tsani li ula. Maka iyyahu yang paling akhir tersebut itu adalah maf'ul yang kedua bagi zona yang pertama. Berarti zona Ya, jadi zonnani iyyahu. Ya, zonnani iyyahu. Kemudian itu aliyan mukhlisan. Ya, maka iyahu yang paling akhir itu adalah maf'ul yang kedua bagi dhanna yang pertama yaitu dhannani. Wal ya'u maf'ulun awwalun. Dan ya yang ada pada dhannani itu adalah maf'ul yang pertama bagi dhanna. Wa ma'nahu dan maknanya dhannantu aliyan mukhlisan wa dhannani aliyun mukhlisan. Ya, saya menyangka Ali adalah orang yang tulus dan Ali menyangka saya adalah orang yang tulus. Ya. Wa in kana talibu huwa thani. Ya. Adapun jika yang membutuhkan atau yang menuntut adanya domir yang bukan marhuk tadi itu adalah amil yang kedua. Berarti di sini amil yang muhmal itu adalah amil yang kedua atmartahu muttasilan au munfasilan. Maka tetap engkau tampakkan domirnya. Ya, jadi kalau yang membutuhkan domir bukan marfu, itu adalah amil yang kedua. Ya, amil yang kedua. Maka tetap engkau tampakkan domirnya. Baik muttasilan au munfasilan. Baik dalam bentuk domir yang muttasil yang bersambung, atau munfasilan, atau dengan domir yang munfasil, yang terpisah. Nahwu contohnya, Zonantu wa dhonnanihi aliyan mukhlison. Zonantu wa dhonnanihi aliyan mukhlison. Artinya sama, ya. saya menyangka Ali adalah orang yang tulus, dan Ali menyangka saya adalah orang yang tulus. Ya, maknanya sama. Falya'u maf'ulun awwalun. Maka ya yang ada pada dhonnanihi itu adalah maf'ul yang pertama bagi dhonnanihi. Walha'u maf'ulun fanin ja'a muttasilan. Dan hak yang ada pada dhonnanihi adalah maf'ul yang kedua bagi dhannanihi. Dan didatangkan dengan domir muttasil. Wa dhonantu wa dhonnani iyahu aliyan mukhlison. Artinya sama. Saya menyangka Ali adalah orang yang tulus, dan Ali menyangka saya adalah orang yang tulus. Fa iyahu hiyal maf'ulu thani. Maka iyahu yang ada pada dhonnani iyahu itu adalah maf'ul yang kedua. Ja'a munfasilan yang didatangkan dalam bentuk domir munfasil atau terpisah. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wala taji' ma'awwalin pada uhmila, ya, maksudnya adalah, ay la ta'ti ma'al amilil awalil muhmali. Janganlah engkau datangkan bersama dengan amil yang pertama, di mana amil yang pertama itu kedudukannya sebagai yang muhmal, yang ditinggalkan amalannya. Tidak boleh didatangkan dengan apa? Bidomirin. Ya, dengan domir yang li rofa'in Ya, domir yang selain rofa. Seperti apa? Kadomirin nasbi wal jarri. Ya, seperti domir nasab dan jar. zam hadfahu. Ya, bahkan wajib bagimu untuk menghapus domir yang nasab dan jar tadi. Iza kana laisa umdatan fil asli. Jika domir yang nasab dan jar tadi itu asalnya bukan umdah atau inti dalam jumlah wa yu'ta bihi mu'akhkharan dan didatangkan domir tersebut di akhir in yakun asluhu umdatan jika asal dari uh, domir nasab atau jar tersebut asalnya adalah umdah jadi kalau asalnya umdah wajib didatangkan tapi di akhir tetapi kalau bukan umdah wajib dihapus Wa qawluhu uhila dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala uhila ai maksudnya uhila. Apa itu uhila? Sara ahlan. Yang menjadi sesuai. Bimakna yang maknanya adalah u'idda wastu'mila fi ghairir raf'i, yaitu disesuaikan dan digunakan untuk yang selain rafa. Beliau kemudian melanjutkan penjelasannya, walamma khassal awwalal muhmala. Dan ketika Ibnu Malik rahimahullahu taala mengkhususkan amil yang pertama yang muhmal bi annahu la yu'ta ma'ahu illa bi dhamirir raf'i. Jadi jadi domir muhmal yang pertama ya jadi domir muhmal yang pertama itu tidak didatangkan domir bersamanya, melainkan hanya domir rofa. Atau mudahnya, yang didatangkan, ya beliau mengkhususkan bahwa yang didatangkan dengan amil pertama yang muhmal itu hanya domir rofa. Ya, ini hasr di sini. Ya, hanya domir rofa. Wala ma'ahu bidomiri nasbin wala jarrin. Dan bersama amil yang pertama yang muhmal tadi itu tidak didatangkan domir nasob dan juga domir jar. Illa inkana umdatan, ya melainkan jika, kecuali jika domir yang nasob atau jar tersebut itu adalah domir yang umdah, atau asalnya adalah umdah dalam jumlah. Fuhima minhu anna thaniyal muhmala yukta ma'ahu bidomiri mutlakon. Maka di sini dapat dipahami, ya kalau misalnya amil yang muhmal itu adalah amil yang kedua, ya jadi anasanil muhmala, ya amil yang muhmal itu adalah yang kedua, yukta ma'ahu bidomiri mutlakon. Maka didatangkan bersamanya domir, ya, secara mutlak. Ya, secara mutlak. Jadi kalau yang memerlukan domir itu adalah amil yang muhmal yang kedua, semua domir itu didatangkan. Marfu'an kana, ya baik domirnya itu adalah domir marfu, au mansuban, ya baik itu domirnya mansub, au majarurun, atau domirnya itu adalah domir majarur. Ya, jadi nah, ini kaidah yang didapat dari bait-bait tersebut. Ya, wal khulasatu, ya, dan ringkasnya, nah, satu paragraf ini itu sebetulnya sudah merangkum apa yang kita pelajari pada bait-bait sebelumnya. Apa ringkasannya? Annaka in ahmal tal awwala, ya bahwa engkau itu jika meninggalkan amalan dari amil yang pertama, ya berarti yang amil yang beramal itu yang kedua, yang muhmal itu yang pertama. Ataita ma'ahu bidomirir rafai. Ya, maka engkau datangkan bersama amil yang pertama tersebut itu dengan domir rofa saja. Wa hadzafta domiron nasbi wal jari dan engkau menghapus domir nasab dan juga domir yang majarur. Yang domir nasab dan domir yang jar. Itu jika yang engkau muhmalkan itu adalah amil yang pertama. Wa in ahmal wa in ahmal tasaniya. adapun yang engkau yang engkau muhmalkan itu adalah amil yang kedua. Berarti amil yang pertama itu diamalkan. Ya amil yang pertama diamalkan, kemudian amil yang kedua itu di um, muhmalkan ataita ma'ahu bikulli domirin. maka engkau datangkan bersamanya itu dengan seluruh domir. Lirrofi, wan nasbi wal jarri. Ya, baik itu domirnya rofa dan juga nasab dan jar. Ya ini ringkasannya ya bahwa kalau yang muhmal yang pertama yang kau datangkan tuh hanya domir rofa yang nasab dan jar dihapus. Namun yang yang jika yang kau muhmalkan itu Amil yang kedua, maka baik domirnya rofa, nasob, dan jar itu semua engkau datangkan. Ya, itu ringkasnya. Kemudian beliau melanjutkan pada pembahasan terakhir dari Tanazuk adalah mas'alatun fimtina'id domiri ma'al amilil muhmali. Nah, ini ada satu permasalahan atau pembahasan mengenai tidak bolehnya ya didatangkan domir bersama amil yang muhmal. Berarti ada perincian atau permasalahan di sini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-284 dan bait yang ke-285. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa adhhirin yakun wa adhhirin yakun dhamirun khabara li ghairi ma yutabiqul dan tampakkan ya tampakkan domir in yakun domirun khobaro ya jika domir tersebut itu asalnya adalah khobar li ghairi ma yutabiqul oh ini bukan tampakkan berarti maaf dan buatlah menjadi isim dohir ya dan domir yang asalnya adalah khobar, itu buatlah menjadi isim dohir. Kapan itu? Jika domir tersebut itu tidak bisa sesuai dengan mufasirnya. Nanti akan ada maksudnya, ada, akan ada penjelasan mengenai hal ini. Ya, adhir di sini, ya, jadikanlah isim, jadikanlah menjadi isim dohir. Nahwu contohnya Adhunnu wa yadhunnani akha Zaidan wa Amran akhwaini firraha. Ya maksudnya e, saya menyangka ya nanti akan ada penjelasannya saya menyangka bahwa Zaid dan Amr itu keduanya bersaudara. Jadi adhunnu Zaidan wa Amran akhawaini. Nah kemudian wa yadhunnani akha Ya. Dan mereka berdua juga menyangkaku itu saudara. Ya, jadi saya menyangka Zaid dan Amr itu saudara, dan Zaid dan Amr itu menyangka saya itu saudara. Maka di sini perhatikan akho, ya, akho. Akho di sini tidak boleh diganti dengan ya uh, dengan domir. Nanti akan ada penjelasannya. Ya, tapi dibuat menjadi isim dohir, yaitu akho. Ya firroho, ya dalam ketenangan. Kemudian asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan mengenai bait ini Hadihi mas'alatun min masailil babi la yasihhu fiha maji'ud dhamiri li ta'wirdil amilithanil muhmali. Ini adalah Ya, salah satu permasalahan dalam bab ini yaitu bab tanazu' di mana tidak sah atau tidak boleh untuk mendatangkan domir untuk yang mengisi kekosongan yang diperlukan oleh amil yang kedua yang muhmal. Jadi amil yang kedua tadi kan yadhunnani yadhunnani. Nah, di sini yadhunnani itu sudah ada maf'ul yang pertama, yaitu ya. Nah, perlu maf'ul yang kedua. Nah, maf'ul yang kedua ini tidak boleh didatangkan dengan domir. Ya, wa innama yajibu an yahilla mahallahu ismun zahirun. Dan yang wajib, ya, mengisi kebutuhan yang diperlukan oleh amil tersebut, itu wajib ya, ditempati kedudukannya oleh isim zahir yaitu akho di sini. Berarti akho tidak boleh diganti menjadi yadunnan yadunnanihi, tidak boleh. Nah, apa yang menjadi kriteria atau batasan untuk pembahasan ini? Wa dhabitu dzalika yang menjadi kriteria atau batasan dari pembahasan ini adalah an yakunal fi'lul muhmalu muhtajan ila maf'ulin bihi. Ya, pertama, batasannya fi'il muhmal yaitu yadhunnani di sini itu memerlukan maf'ul bih. Ya, dalam hal ini maf'ul bih yang kedua. Lakin la yasihhu hadfuhu. Akan tetapi tidak boleh di sini dihapus maf'ul yang keduanya. Mengapa? Likaunihi umdatan fil asli karena kedudukannya asalnya itu adalah umdah. Ya karena yadhunnanihi ya dhanna yadhunnu itu memerlukan dua maf'ul. Dan dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada dan khobar. Berarti dia umdah atau inti dari jumlah. Kemudian batasan berikutnya wala yasihul ithyanu bihi dhamiran dan maf'ul yang kedua tadi itu tidak boleh didatangkan dalam bentuk domir. Nah, apa alasannya? Li'adami mutobakoti hadat domiri limarja'ihi. Karena tidak sesuainya, ya, kembalinya domir tersebut kepada marja' domirnya atau kepada tempat kembalinya secara do, ke, tempat kembali dari domirnya ada adamu mutabaqah. Ya, adanya ketidaksesuaian. Ya. Nanti akan dijelaskan apa ketidaksesuaian dimaksud. Wa mudzohiru Dan marja' domirnya itu berupa isim zohir. Ya, marja' domirnya, tempat kembalinya domir itu berupa isim zohir. Nah, kita langsung bahas contohnya supaya lebih mudah dipahami. Wa mithalu dzalika dan contoh dari hal tersebut Adhunnu wa yadhunnani Muhammadan wa Aliyan akhawaini. Adhunnu wa yadhunnani Muhammadan wa Aliyan akhawaini. Ya, saya menyangka Muhammad dan Ali itu saudara dan mereka berdua menyangka saya adalah saudara. Mudahnya seperti itu. Fa Muhammadan maf'ulun maf'ulun awwalun li adhunnu. Maka Muhammad adalah maf'ul yang pertama bagi fi'il adhunnu, berarti amil yang pertama. Wa aliyan ma'tufun alaihi, dan aliyan itu ma'tuf kepada Muhammadan. Wa akhawaini maf'ulun thanin li'adhunnu. Dan Akhwa ini adalah maf'ul yang kedua bagi fi'il adzunnu. Nah. Wal ya'u maf'ulun awwalun liyadhunnani. Dan ya yang ada pada yadhunnani, ya ya yang ada di akhir itu, itu adalah maf'ul yang pertama bagi yadhunnani. Fayahtaju ila maf'ulin thanin. Maka yadhunnani itu memerlukan maf'ul yang kedua. Karena maf'ulnya baru satu, yaitu ya. Perlu maf'ul yang kedua. Maf'ulun thanin, ya. Ini seharusnya tanpa ya, seharusnya. Wallahu a'lam. Kemudian falau ataita bihi domiron, ya kalau maf'ul bihi yang kedua bagi yadunnani, yadunnani itu engkau datangkan dalam bentuk domir, fakulta, ya maka engkau katakan, azunnu, wa yadhunnani iyyahu Muhammadan wa Aliyan akhawaini. Yang kau datangkan tomir, saya menyangka, ya tadi maknanya, Muhammad dan Ali itu saudara dan mereka berdua menyangka saya adalah saudara. Nah, maf'ul bih keduanya kalau didatangkan dengan domir menjadi iyahu, lakana iyahu mutabiqun fil ifrodi lil ya'i. Maka di sini iyahu itu mutopik. Sesuai. Ya sesuai dalam sama-sama mufrad. Nah, berarti pembahasan kesesuaian di sini itu dalam mufrad, kemudian mufanna dan juga jamak, seperti itu. Ya. Nah, di sini sesuai dengan mufradnya ya, ya berarti yadunnani iyahu. Ya yadhunnani iyahu. Sama-sama mufrad. Berarti mutopik dari sisi itu. Allati hiyal maf'ulul awwalu. Dan ya adalah maf'ul yang pertama bagi yadhunnani. Ala tibari anna aslahuma al-mubtada'u wal khobaru. Ya, dengan pertimbangan bahwa ya dan juga iyahu itu asalnya keduanya adalah mubtada dan khobar. Kemudian Walakin, ya akan tetapi, walaupun sesuai antara ya dengan iyahu, tafutul mutabaqatu bainad domiri iyahu wa ma ya'udu alaihi. Ya akan tetapi hilang kesesuaian. Ya, hilang kesesuaian antara domir iyahu dan juga marja domirnya atau tempat di mana domir tersebut kembali. Ya, domir tersebut kembali. Nah, kembalinya kemana? Wahuwa akhawaini. Ya, iyahu itu kembalinya kepada akhawaini. Ya, kalau kita lihat iyahu itu kembalinya kepada akhawaini. Nah, iyahu itu mufrad. Akhawaini itu isim zahir kan? Nah, dia musanna maka iyahu tidak bisa kembalinya kepada akhawaini karena marja' dhamirnya musanna. Li'annahu mufradun karena iyahu itu mufrad. Wa akhawaini musannan dan akhawaini adalah musanna. Fatafutul mutabaqatu bainad domiri wa marja'ihi. Maka hilang kesesuaian antara domir iyahu dan marja' domirnya yaitu akhawaini wahada ghairu jaizin dan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan walau ataita domiri musannan dan walaupun jika engkau datangkan domirnya itu dalam musanna fakulta ya maka engkau katakan azunnu wa yadunnani iyyahuma Muhammadan wa Aliyan akhawaini. Ya maksudnya sama sebetulnya. Saya menyangka Muhammad dan Ali itu saudara dan mereka berdua menyangka saya adalah saudara. Hasalatil mutabaqatu bainad dhamiri wa marja'ihi. Maka kalau domirnya itu e, musanna, iyahuma, maka memang terjadi kesesuaian antara domir iyahuma dengan marja domirnya, yaitu akhawaini. Kan iyahuma muthanna, akhawaini muthanna. Walakin akan tetapi tafutul mutabaqatu bainal maf'ulil tsani wal maf'ulil awwali. Akan tetapi hilang kesesuaian antara maf'ul yang kedua dan maf'ul yang pertama. Kan yadhunnani ya di situ mufrad. Kemudian maful keduanya apa? Iyahuma. Ya iyahuma kok tiba-tiba menjadi musanna. Tidak sesuai. Ma'anna asluhu khobarun anil awwali. Padahal yang kedua, yaitu iyahuma, itu asalnya adalah khobar. Khobar bagi yang pertama. Ya berarti menjadi asalnya uh, mubtada'nya itu mufrad, tiba-tiba khobarnya musanna. Maka hilang kesesuaiannya. Wala buddha minal mutabaqati huna bainal mubtada'i wal khobari. Padahal di sini ya wajib. Ya tidak bisa tidak, wajib ada kesesuaian antara mubtada' dan khobar. Tapi di sini mubtada'nya mufrad, khobarnya musanna. Tidak boleh auma asluhuma al-mubtada'u wal khobaru dan juga wajib kesesuaian ya dalam ifrat, musanna, jamak bagi yang asalnya mubtada' dan khobar. Kemudian beliau melanjutkan uh, falamma ta'adzaratil mutabaqatu maka jika ya ketika mustahil terjadi kesesuaian Ya, tidak mungkin terjadi kesesuaian ma'al idmari dengan mendatangkan domir. Ya, tadi kalau iyahu tidak mungkin, iyahuma juga tidak mungkin. Berarti mustahil atau tidak mungkin terjadinya kesesuaian kalau didatangkan dalam bentuk domir. Wajabal udulu anhu ilal idhari. Maka pada saat itu wajib berpaling dari domir menuju ke isim zohir. Artinya tidak boleh didatangkan dengan domir, tapi wajib didatangkan dalam bentuk isim dhohir. Alladhi yuhaqqiqul ghorodo. Yang kalau dengan isim zahir tersebut, itu dapat terwujud tujuannya. Ya, jadi tetap tetap kesesuaian, ada kesesuaian, ada mutapakoh, dan jumlah tetap dapat dipahami wala yuqi'u fil khoto'i, dan juga tidak terjatuh dalam kekeliruan. Tadi kalau didatangkan dalam domir, baik domir mufrad ataupun musanna yang kita pilih, itu dua-duanya jumlahnya keliru dari sisi kaidah bahasa Arab. Fatakulu, maka supaya betul engkau datangkan dengan, engkau katakan dengan isim zahir. Adhunnu wa yadhunnani akhon Muhammadan wa aliyan akhawaini. Ya, saya menyangka Muhammad dan Ali adalah saudara, dan mereka berdua menyangka saya adalah saudara. Nah, jelas di sini. Mutobakoh semuanya. Wala takunul mas'alatu hina idin min babit tanazu'i. Maka kalau didatangkan dengan domir seperti ini, itu permasalahan ini ya ketika hal ketika ini ya, atau saat ini itu bukan lagi masuk dalam pembahasan tanazu'. Mengapa li'anna kullan minal amilaini amila fismin zohirin Karena masing-masing dari dua amil, yaitu adhunnu dan yadhunnani, itu sama-sama beramal kepada isim zohir Yaitu kepada yadhunnani beramal kepada akhon, kemudian adhunnu beramal kepada akhawaini. Ini bukan tanazuk. Masing-masing amil memiliki makmulnya sendiri-sendiri. Sedangkan yang namanya tanazu itu ada dua amil yang beramal kepada atau berhadapan dengan satu ma'mul. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa adhirin yakun domirun khobaro, ay maksudnya, in yakun matlubul fi'li, athani, al-muhmali, domirun khobaron. Jika yang diperlukan oleh fi'il muhmal yang kedua itu adalah domir yang asalnya adalah khobar. Ay oh. khobaron fil asli. Ya, maksudnya khobar uh, asalnya. Wahuwal maf'ul thani li dhonna. Yaitu maf'ul yang kedua bagi fi'il dhonna. Kama fil mithali sebagaimana dalam contoh. Wa kana hadat domiru la yutabiqul mufassiru maaf Wakana hadat domiru la yutabiqul dan domir tersebut itu tidak sesuai dengan mufasir. ya apa mufasir atau penafsir bagi domir Wahua marjaun marja'ud domiri yaitu isim dohir yang menjadi tempat kembali bagi domir tersebut yang menafsirkan. Fa'adhirhu. Ya, maka adhirkanlah. Apa yang dimaksud dengan adhir di sini? Ai jibihi isman zohiron. Datangkanlah maf'ul yang diperlukan oleh uh, fi'il muhmal yang kedua tadi dalam bentuk isim zohir. Ya, jangan datangkan dalam domir, datangkan dalam bentuk isim zohir. Summa dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan contohnya. Wa qad taqaddama syarhuhu. Dan sungguh telah berlalu penjelasan mengenai contoh yang diberikan diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Maka di sini ya sudah selesai pembahasan mengenai tanazu dan setelah ini akan datang pembahasan yang lainnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.